kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan, kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ndak roh, pokoke saiki penting ora. Mbok sampean nek ada pangeran sing roh. Sok. Imam Sibawa niku niku senengane ngarang kita. Imam Sibawa darani Sibawa iku mergo mambune kaya apel. Guanteng Mas. Wis ngono ambune kaya apel, Mas. Ora kaya kowe, ambune Mas Sibawa ora kaya ambune kaya apel. Kabeh wedok-wedan jenenge Imam sinten? Guanteng tak jekno. Pas dia alim, pas umur-umur produktif sekitar 36, 32. Walim. Iku dalun dengan ngenteni dikumpuli ya menulis kitab iki dipindah kitab menulis. Nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab beda, mau al Alkitab. Dari bahasa Indonesia kayak angel. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia iku muni Alkitab doy. Injil Mas Brono Imam Subawe. Mari dene ra wong Indonesia. Kita e ora ono jenenge, jenenge ya Alkitab. Dari bahasa Indonesia itu. Singkat cerita, oh, bujune wis marek-mareki wis beda tetep ngono. Wayu ada wahyu wayu kok ora apa terus ora elek iku yo ya ora. Saya elek men goreng tempe terus apa elek. Terus <laughs> saya bujune mikir, aku nganti baroy mergo barang itu, ya, iku kitab Suatu saat paginya sebagai aku kertas entek gue ngarang, mau pasar betul gue nama. Nah saya gak kata fotokopi, mau pasar, pasar ya tuh. Diopong kita pikirannya yang menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan. rupa harus sudah dinopo. Kok Imam sih bapak kita pun tidak opo. Gara-gara kitab itu rata ngurusi aku. Cepet gak bojone, mangsane kurang ora milih. Jadi Imam sih Sibok ngaboti kitab megat nopo. Imam Syafi'i gimana? Imam Syafi'i rawani rabi wong gede, rawani rabi ning dari Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. tidak dia nak rabi ngomong ngene iki kena mbok tiru. tapi ganteng, syaratnya itu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat ganteng ganteng mulya imam terkenal ngomong ngeten diumumno Sopo sing gelem rabi be aku syaratnya siap rata kumpuli syarat yo ya siap rata urusi wong aku sibuk mulah. Terus syarat ketiga kegiatannya gawe no jajan, nah aku mulang santri. Jadi syarat itu. Jadi syarat itu tuh pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Karena ana wong ngaji tapi ketika jajan. Sebenarnya jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa gitu ya min ahlil khairi wa sholah. Eh, siap dinegai beliau tanpa syarat apa. aku ya nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau ukdumihi. Pokoknya iku gawe no jajan ini layani gawe no jajan. Terus diulang ngaji, semua nganti kapun tuh. Saya buatan. Jadi wong dhisik ku saking senengnya ilmu iku bojo digolek no kriteria sing nopang ilmu. Saiki ora. Mulane ditakobal wa bina tetap takobal ya karim. Kulo susah. Susah. Wah, kayak wong alim tuntas, yakin gara-gara situ tuntas pur. Akeh gak kancane sampean zaman modok iso maca muin. Sale ning dunia hafid sing rodok lanya, ah, akeh. Hilang gara-gara apa? oh hilang kok, Bos. Oh hilang, hilang. Jajal lah wis latihan omah-omah. Latihan omah-omah ada istiqomah nggih pengajian nopo, ekonomi kocar. Oh, keranyam. Makanya menurut saya, wong alim api itu untuk neng, neng sing anak kiai, sing yes ya di tradisi berjuang, relatif gampang. Tukaran itu terkendali. E, misalnya, tapi tidak harus, tidak harus neng gede loh. Pokoknya ya, sing di tradisi berjuang lah. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo berjuang. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau nung ngerasa non, tapi tidak harus anak gede buatan, makanya anak soleh lah. Engkau nak misalnya soleh, kau pokoknya anak PKI lah, pokoknya saya angel teman. Oh ya, yang penting ngerti, ngerti pentingnya nopo. Aku lalu ngerasa no. Saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya ke sini. Subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji. Besok saya ngantor, ngaji terus. Nanti pas datang malam rebu, paginya saya ngaji sama tafsir Jalalan yang grupnya santri-santrinya Bapak dulu. Terus kemisnya ngajar. Wah, kalau kemis ngajar di sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Itu terus begitu siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan ya rapatir roh. Aku yang ngomongin anak anak iki ya, ayo iya, di keramat di ojo di keramatku. Dadi Dan tingko ya semuanya mau duri Cuman cara kula bojone kiye kudu di keramat dhewe nek ora wis takobal wa minam takobal ya kan. Nah ini kan ya seperti nah itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya itu heran sama Aisyah gini, saya itu punya Musnad Ahmad gini, ya, Misbah. Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid itu ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu saya Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid tuh Fuad, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang. Atau, taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh perang Bronto Yudo. itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada bicara mana ya kita puasa. Kue bayang no di bujumu ayo. Nara nah, nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah. Cerita dalam konteks bahwa puasa sunnah itu udah harus nginep no niat. Buktinya Nabi pernah puasa setar setelah ada informasi gak ada yang dimakan. Coba kalau gak orang bener-bener solihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono ora ono sarapan di kesimpulan, ayo Pak Poso. Kabeh kersane pangeran. Bojomu nak ngomong ngono kadane aku tak kayak duwe yakin. <laughs> oh tak dia yakin. Sejak kapan terjadi, tapi juga bodoh Oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sama tak nih, Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu itikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari. Sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya itikaf di masjid. Sekarang hitung saja kefuat. Andaikan Nabi tidak figur yang menarik di mereka, dan andaikan Nabi adalah figur yang jorok, yang nggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi. Neng bab nopo iba, iba. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Umumnya wong kemana wong wedok. Dan luweh kecangkeman nih bojone mergo roh elek. Tapi Nabi tiga roh somo, semuanya menjadi solihah, hafidho, dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar. nih tinggal nunggu itu urai nyempet apa yang dilihat dari suam suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis, komatul hak sampai nggak terima sama Sayyidina Ali ketika uh, secara dohir lama sekali menangani siapa kota Latu siapa Usman Meskipun ya itu masalah istihad kita percaya Sayyidina Ali ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sama lihat di hadis-hadis sih Wiridan yang saya baca kalau ngaji habis ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa bihamdi ada khalqi wa nafsi, itu rawi-rawinya juga istri-istrinya Coba. Andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang nggak benar pada diri Nabi, mesti wong lu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah, tambah solihah setelah dinekai. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bujumu di kenangan ini tau aku takut. Nah iyo yo gawe-gawe. Aku yakin gawe-gawe. Jadi Sayyidah Aisyah. Gitu. Nabi nak seling pangeran. Aku rak wis ayu gak kanggo. Ayo saya wayu Mas. Wayu banget mau ayu banget. Nong, Wong jenenge Khumairah. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu malam. Terus melumah. Iku Nabi ku nak wayu salat ya salat ya numpangis. Dari Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi bab boleh sholat di depannya itu ada orang sing turu. Sayyidah, Nabi itu kan, Nabi orang kayak koyok kue, sholat arang-arang tapi di kamar gon sholat. Orang kayak polmat Islam zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar gon. Ya mau ditugoni saja dado iku. As kelakuannya wong zaman akhir. Jadi nak tamu kesane soleh mau orang gon. Tapi rata ono wongi wongi tetep turun ngelokor nganti esok esok disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. <laughs> ya Allah kelakuan kok Tapi buat mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar gon. Ya kamar sing sare. Iku sing Terus Terus Sayyidah Aisyah gue turu gue jek nglekor. Nabi sholat, Allah Akbar. nungangis Nabi. Wali naon Aisyah. Jadi Aisyah, aku tak terus no turu. Aku tetap sembujung. Apa? Glojer. Glojer kakinya apa cara gitu dipanjangkan itu. Nah, engkau nak Nabi apa sujud lagi tak tak tarik. Tak tarik kok Nabi bar sujud tak sujud dong oh Wong nak ngadeg suwi wae. <laughs> Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh bojomu lah ngamuk. Salat kerabat ini kan mikir. <laughs> Oh seramu mungkin kayak mau dobek nabi gue semua. Malah nih kita mau kepengen niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ini bos. Malah nih niru mau paling nabi sholat adep kiblat kita madep kiblat. Nabi nak salam itu nganan sih gitu. Ya nganan sih ngono ngono dong. Gak mungkin kayak niru. Beliau coba bayangkan. Dan itu yang dikatakan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutrotil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, kamu ada orang tidur, kamu tetap Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa?